تفضل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية قول عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب روينا من وجوه صحاه أن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه مشى إلى أمة له فنالها فرأته امرأته فلامته فجهدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد شداد وملائكة إله مسوين فقالت آمنت بالله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن وتحمله ملائكة شداد وتحمله ملائكة شداد ملائكة شداد ملائكة الإله مسو مسومين مسومين فقالت آمنت بالله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا قال ابن القيم رحمه الله berkata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ijtima'ul Juyush Islamiyah tentang perkataan para sahabat yang menunjukkan Allah itu di atas di atas arasnya Qawlu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an perkataan Abdullah bin Rawaha salah seorang penyair Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب dalam kitab al-isti'ab yang ditulis oleh al-imam al-hafidh Ibnu Abdul Bar dia menyebutkan dengan riwayatnya ruwina min wujuhin sihahin. Kami diriwayatkan dari berbagai macam jalur yang benar. Anna Abdullah bin Rawahata radhiyallahu anhu masya ila amatillah bahwasanya Abdullah bin Rawaha mendatangi satu daripada budaknya. Fanalaha kemudian dia pun mencampuri budaknya tersebut. Faraathum raatuhu falamathu fajahadaha istrinya melihat dia mendatangi budak tersebut maka istrinya mencelanya maka dia mengingkari apa yang dari sang istrinya katanya kau salah lihat faqalat maka berkatalah wanita ini istrinya in kunta sadiqan kalau kau memang benar bahwasanya engkau tidak mendatanginya budak tersebut faqra'il Qur'an maka datangilah Qur'an maka bacakanlah Qur'an fa innal junuba la yaqra karena orang junub tidak membaca Qur'an ya dia cemburu kepada suaminya karena dia melihat suaminya pergi menuju ke arah tempat budaknya maka dia mencela suaminya kata suaminya ya tidak aku tak ke sana atau dia mengingkari engkau salah lihat atau perkataan semacam ini maka berkatalah sang istri kalau benar engkau tak ke sana maka bacalah Quran karena kalau kau memang ya ke sana pasti kau mencampurinya engkau tak boleh baca Quran karena Quran tak boleh dibaca oleh orang yang junub faqala maka seketika Abdullah bin Rawaha menyebutkan baik-baik syair yang dikira sang istri itu Quran karena dia tidak tidak menghafal Quran. Apa bait-bait itu? Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun. Aku bersaksi bahwa janji Allah itu adalah hak wa anna an-nara mathwal kafirina. Dan sungguhnya neraka adalah merupakan tempat bagi orang-orang kafir. Wa anna al-'arsya fawqal ma'i tafin. Aku bersaksi di atas ars ada di atas bahwasanya ars itu ada di atas air Wafaqal arsy rabbul alamina dan di atas aras ada Tuhan pencipta alam semesta. Ini ungkapannya di atas aras ada Tuhan pencipta alam semesta. Watahmiluhu malaikatun syidadun dan aras tersebut dibawa oleh malaikat-malaikat yang kuat. Malaikatul ilahi masumina, malaikat-malaikat Tuhan yang mereka miliki tanda-tanda. Istrinya mengira dia membaca Quran. Faqalat berkatalah sang istri, Aman tu billah, aku beriman kepada Allah wa tu 'aini, aku mendustakan pandangan mataku." Wa kanat la Quran dan dia tidak menghafalkan Quran. Ya. Di sini ada syair disebut oleh Abdullah Wahab bahwasanya Allah di atas aras. Naam. Qaulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال الدارمي حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلامة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما مسيرة خمسمائة والتي تليها مسيرة خمسمائة عام wa kulli samaaini masiratu khamsami'atin am wa baina samai sabi'ati wa baina al masiratu khamsami'atin am wa baina al ila al-ma'i masiratu khamsami'atin am wal 'arsh al-ma'i wallahu jalla 'ala fawqa arsh ma antum imam dari darimi menyebutkan dalam musnadnya dari jalur Abdullah bin Mas'ud dia berkata ma baina as-sama'i dunya wallati taliha masiratu khamsimi'ati am antara langit dunia dan langit yang di atasnya perjalanan 500 tahun wa baina kulli sama'aini masiratu khamsimi'ati am antara langit ke langit perjalanan 500 tahun wa baina as-sama'i wa baina as-sama'i sabi'ati wa baina al-kursiyyi masiratu khamsimi'ati am perjalanan antara langit ketujuh dan kursi Allah Subhanahu wa taala perjalanan 500 tahun pula. Jadi di atas langit ketujuh ada kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab adalah maudio al-qadam lil maliki. Tempat raja meletakkan kakinya itu namanya kursi. Maka di atas langit ada kursi yang jaraknya 500 tahun perjalanan di atas langit ketujuh wa bainal kursiyyi wa ilal ma'i masiratu 500 am ya, perjalanan antara kursi ke air di atas kursi ada air hanya Allah yang tahu maksud air tersebut bagaimana hakikatnya perjalanan 500 tahun pula wa bainal kursi wal arsi alal ma' sementara ars tersebut di atas air wallahu jalla wa ala fawqal arsy Allah Jalla wa'ala di atas aras wa huwa ya'lamu ma antum alaih meski dia maha tinggi di atas aras dia mengetahui apa yang kalian perbuat ini menunjukkan alangkah jauhnya jarak antara kita dengan Allah antara dunia ini dengan langit pertama perjalanan 500 tahun antara langit pertama kedua seperti itu pula sampai ke langit ketujuh Antara langit ketujuh ke kursi seperti itu pula. Antara kursi ke air seperti itu pula. Di atas air al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa kan arshu alil ma' Dan adalah arasnya di atas air. Ini perkara-perkara gaib. -perkara bila mana riwayatnya sahih wajib kita imani walaupun tak sampai ke sana akal kita yang lemah kata Zahabi isnaduhu sahih hadis ini sanadnya benar walahu turuqun fi ba'dihha ikhtilafun ya dan hadis ini memiliki jalur-jalur walaupun sebagian jalur ada sedikit perbedaan ya jadi inilah perkataan Abdullah bin Mas'ud Tentulah Abu Mas'ud mengatakan hal semacam ini bukan dengan logika akal fikirannya, pasti dia mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi Maka meski dia adalah merupakan perkataan Ibn Mas'ud tapi memiliki hukum marfu. Karena hal ini adalah hal yang tak akan dapat dicapai dengan akal. Pastilah Ibn Mas'ud mendengarkannya dari Nabi tapi dia tidak sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi Para ulama mengatakan hadis ini memiliki hukum marfu. نعم أحسن الله إليكم وروى الأعمش عن خيثمة عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اسرفه اسرفه عنه قال فيسرفه الإمام الأعمش meriwayatkan كندري خيثمة Dia berkata, Khaitam memeriatkan dari Ibnu Mas'ud, "Innal 'abda la yahimmu bil amri." Kadang-kadang seorang hamba benar-benar ingin menjalankan satu urusan. Min tijarah baik berupa transaksi perdagangan, awil imara atau berambisi untuk memperoleh kekuasaan hatta idza tayassara lahu tatkala semua jalan kepada cita-citanya dimudahkan Allahu ilaihi min fawqi sab'i samawat Allah melihat kepadanya dari atas langit ketujuh fayaqulu maka Allah berfirman lil malaki kepada malaikat isrifhu anhu halangi dia untuk mencapai tujuannya palingkan dia daripada cita-citanya daripada keinginannya qala fayasrifuhu berkata Rasulullah maka malaikat pun memalingkannya tak tercapailah tujuannya tak tercapailah keinginannya dengan hikmah Allah swt dan dia tak menyukai perkara tersebut maksudnya hamba tak menyukai karena gagal tak sampai cita-citanya keinginannya padahal disitulah kebaikannya Sekiranya Allah muluskan jalannya sampai kepada cita-citanya Akan berantakanlah dunia dan agamanya jadi di sini kata-kata min fauqi sab'i samawat. Dari atas langit ketujuh Allah melihatnya. Naam. qala Abdullah bin Mas'ud, "Laisa 'inda rabbikum lailun wala naharun, wa nurus samawati min nurin min nuri wajhihi, wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum 'indallahi 12 sa'atan." وتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول, أول النهار أو اليوم فينذر فيها ثلاث ساعات فيطلع منها فيطلع فيطلع منها على بعض ما يكره فيب في فيغضبه ذلك فيغضبه فيغضبه ذلك فيغضبه ذلك فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه بغضبه, بغضبه الذين يحملون العرش ويجدونه يثقل عليهم فيسبح الذين يحملون العرش وسرا وسرا وسرادقات العرش وملائكة المقربون وسرادقات العرش وسرادقات العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى الشيء إلا سمعه إلا سمعه إلا سمعه إلا ثقلين الإنس والجن ويسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك تسع ساعات تسع فتلك تسع ساعات ثم ينظر في تسع ساعات فتلك تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات فيبسط الرزق فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ثم kulla yawmin huwa fi sya'n. Thumma qala Abdullah, hada min sya'nikum wa sya'ni rabbikum tabaraka wa ta'ala. qala Abdullah bin Mas'ud, kembali Abdullah bin Mas'ud berkata, Laisa inda rabbikum lailun wala nahar. Tuhanmu, Tuhan kalian itu tidak ada baginya siang dan malam. Siang malam itu bagi kita. Allah yang memutarbalikkan siang dan malam, yuqallibul laila wan nahar. Bagi Allah Subhanahu tak ada siang dan malam. Itu untuk makhluk. Wa nurus samawati min nuri wajhi. Cahaya langit, cahaya yang terdapat di langit semua adalah merupakan bagian daripada cahayanya. Wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum Allah sesungguhnya ukuran setiap hari dari hari-hari kalian di sisi Tuhan kalian 12 sa'atan 12 jam Fatu'radu alaihi a'malukum bil amsi. Dibawakanlah, ditampakkanlah, dihadirkanlah kepadanya amalan-amalan kalian yang kemarin. Bil amsi awal nahar. Dari awal siang, awal yaum atau hari ini. Fayanzuru fiha thalatha sa'atin. Maka dia melihat amalan kalian tersebut selama tiga saat. Tiga saat. Ya. Tiga jam, tentunya jam di sini tak sama dengan jam yang ada pada kita. Tiga waktu. Fayattali'u minha ala ba'di ma yakrah. Maka dia melihat dalam catatan amalan kalian ada hal-hal yang tak dia suka, yang dia benci. Dari dosa-dosa, dari maksiat yang diperbuat hamba. awwalu man ya'lam bi ghadabihi alladziina yahmiluna al-'arsha Makhluk yang pertama kali mengetahui Allah itu murka adalah para pembawa arash. Yang mengetahui Allah marah adalah malaikat para pembawa arash. Jumlahnya mereka berapa? Yang jumlahnya delapan. Yahmil arsy rabbika fawqum yama idzin tamannya. Delapan malaikat pembawa aras. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Dan pada hari itu, yakni hari kiamat Aras Tuhan kalian dibawa oleh delapan malaikat Fayajidunahu yadkhulu alaihim. Mereka mendapati arsy. Arsy itu berat mereka pikul. Fayusabbihuhu alladhina yahmiluna al-arsya wa suradiqatul arsy. Maka malaikat-malaikat yang membawa aras dan malaikat-malaikat yang mengitari aras semuanya bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Wal malaikatul muqarrabun wa sa'irul malaikah, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah dan seluruh malaikat wayanfukhu Jibrilu fil qarni maka Jibril meniupkan sangkakala fala yabqa syai'un illa sami'ahu illa thaqalain tidaklah ada makhluk kecuali mendengarnya terkecuali al-ins wal jin manusia dan mangsa jin ya fa yusabbihunahu thalatha sa'atin maka para malaikat tiga saat, tiga waktu, tiga jam, mereka terus menerus memuji Allah mensucikannya hatta tadi ar-rahmanu rahmatan sehingga Tuhan Allah yang maha pemurah telah penuh dengan rahmatnya tak marah lagi Fatil fatilka saat saatin itu semuanya rangkaiannya sudah enam saat enam waktu enam jam tiga jam di amalan kalian ada yang tak dia suka, dia marah. Ya, kemudian malaikat-malaikat pun tahu dia marah. Mereka bertasbih selama tiga jam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akhir ridha, curahkan rahmatnya itu enam jam. Thumma yu'ta bima fil arham. Kemudian didatangkan kepada Allah tentang apapun yang terdapat dalam ya rahim janin, baik janin manusia, janin hewan, jin yang terdapat dalam seluruh makhluk. Ya. Kemudian fayanzur fiha thalatha sa'atin. Dia lihat tiga saat. Fayusawwirukum fil arhami kayfa fayasha. Maka dia membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana dia kehendaki. Yang ini diciptakan hitam, yang ini putih, yang ini rambutnya keriting, yang ini rambutnya lurus, yang ini rambutnya pertengahan. Yang ini hidungnya mancung, ini setengah mancung, ini hidungnya pesek, semua. Sebagaimana dia kendaki. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang yang hak, dialah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana yang layak disembah. Fatilka tis'un sa'at. Dengan semuanya itu sudah sembilan jam. sembilan waktu, sembilan saat. ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات kemudian dia melihat tentang rezeki seluruh makhluk dalam tiga saat, tiga waktu, tiga jam. Fayabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Maka dia lapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki dan dia sempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tumma qara'a kemudian ya Ibnu Mas'ud pun membaca firman Allah kullu yawmin huwa fi sya'an setiap hari Allah dalam satu keadaan meninggikan satu kaum merendahkan kaum lain memuliakan menghinakan mengangkat meletakkan menghidupkan membinasakan mewafatkan memberi rezeki menahan rezeki setiap hari Allah ya setiap hari-hari kita Allah fi sya'an dalam satu keadaan Kalau tak pernah sama sekali tidur dan tak layak bagi tidur tak pernah mengantuk, tak layak baginya mengantuk tak pernah lupa, tak layak baginya lupa setiap saat, setiap hari-hari manusia Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu keadaan maksudnya setiap hari ada saja yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, lakukan. Memberikan rezeki kepada satu kaum, menahan rezeki dari satu kaum. Ya, memuliakan satu kaum, menghinakan kaum lain, mengangkat, menjatuhkan. Memberikan kekuasaan kepada sebagian orang, mencabut kekuasaan dari sebagian orang, begitulah seterusnya. Summa qala Abdullah kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, "Hadza min sya'nikum." Inilah keadaan kalian. Wa sya'nu rabbikum tabarakatal. Ini pula lah keadaan Tuhan kalian. Jadi Allah tak pernah berhenti. Kullu Kullayamin huwa fi sya'n. Setiap saat dia ada saja yang dia lakukan Allah jalla fi'ala. Ya. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. رواه عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلامة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب ابن عبد الله القهري الفهري عن ابن مسعود نعم Dan riwayat ini juga diriwayatkan Uthman bin Sa'ad ad-Darimi. Ya. Dia berkata Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata Hamad menceritakan kepada kami yaitu Ibnu Salamah ya dari Az-Zubair Abi Abdissalam dari Ayub bin Abdullah Al-Fihri dari Ibnu Mas'ud. Maksudnya dia menyerupakan ada jalur lain tentang riwayat ini. Naam. Warawahul Husain ibnu Idrisa an Khalidin ibnu Al-Hayyaj an abihi an Abbad ابن كثير عن جعفر ابن الحارثة آه، ابن الحارثي عن معدان عن ابن مسعود إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل وإن السماوات مملوء مملوءات نورا من نور الكرسي وإن يوما عند ربك إثنتا عشرة ساعة فترفع منها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات فيرى فيرى, فيرى فيها ما يكره فيغضب فيغضبه ذلك فيغضبه فيغضبه ذلك وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش حملة حمالة العرش يرونه يثقل عليهم فيسبحون له وتسبح سرا سرادقات سرادقات العرس سرادقات العرس سرادقات العرس في ثلاث ساعات من النهار فتلك تسع ساعات ساعات فتلك تسع ساعات ثم يرفع إليه أرحام كل ذابة فيخلق فيها ما يشاء ويجعل فيجعل المدة لمن يشاء في ثلاث في ثلاث ساعات من النهار فتلك اثنتا عشرة ساعة ثم تلا ابن مسعود هذه الآية كل يوم هو في شأن هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى Ya. Kemudian diriwayatkan dengan eh, redaksi yang mirip seperti itu dengan jalurnya dari Ibnu Mas'ud inna rabbakum laysa indahu naharun wala Tuhan kalian tak ada baginya malam maupun siang sesungguhnya langit penuh dengan cahaya daripada kursinya ya sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu ada 12 saat 12 waktu faturfa minha amal khalaiqi fi 3 saat tiga waktu diangkat kepadanya amalan seluruh makhluk maka dia lihat apa yang tak disukainya maka dia marah yang paling utama mengetahui kemarahannya adalah para pembawa waras kemudian mereka melihat ah, harus menjadi berat bagi mereka mereka pun bertasbih memuji Allah bertasbih pula lah para malaikat-malaikat yang mengitari aras. dalam tiga waktu dari waktu siang semuanya sembilan saat atau sembilan waktu sembilan jam Kemudian diangkatlah kepadanya apa-apa yang terdapat dalam rahim seluruh makhluk. Ya. Kemudian dia ciptakan apa yang dikehendaki dalam rahim tersebut. Kemudian Allah berikan waktu kepada siapa yang dikehendakinya dalam tiga saat. Pada waktu siang, maka seluruhnya 12 saat, 12 waktu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kullu yawmin huwa fisya'an, dia bacakan ayat setiap hari Allah ada dalam satu keadaan. Inilah perkara Tuhan kalian, keadaan Tuhan kalian ya. Tabaraka wa taala. Naam. أحسن الله إليكم قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة من حديث سعيد ابن جبير رضي الله عنه قال تفكروا تفكروا في, تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله fa inna bainas samawati sab'i ila kursi ila kursihi sab'ata alafin nurun wa huwa faqa dhalik sab'atu alafi nurin wa huwa faqa dhalik Qawlu Abdullah bin Abbas Sekarang perkataan eh, Abdullah bin Abbas Tadi Ibn Masud, sebelumnya Abdullah bin Roha Sebelumnya Umar, sebelumnya Bakar Ini perkataan Abdullah bin Abbas Zakar Abdullah bin Ahmad anaknya Mahfad namanya Abdullah menyebutkan dalam kitab sunnah ya kitab sunnah adalah merupakan kitab yang membahas tentang perkara akidah dan manhaj yang itu oleh Muhammad bin nukil oleh putranya min hadits Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu dari hadis Sa'id bin Jubair semoga Allah meridhoinya qala dia berkata tafakkaru fi kulli syai'in ya Berkata Ibn Abbas, tafakkaru fi kulli syai'in. Silahkan kalian pikirkan segala sesuatu. Wala tafakkaru fi dzatil fi dzatillah. Namun jangan pikirkan tentang zat Allah. Fa inna baina samawati sab'i ila kursi. Sungguhnya antara langit dan kursinya sab'atu ala fi nur. 7000 cahaya. Wa huwa fawqa dzalik. Dan dia di atas aras tersebut. Di atas langit tersebut. Naam. وفي المسند الحسن ابن سفيان وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي من حديث عبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه زكوان قال استأذن ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك, براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه يذكر فيه يذكر, يذكر فيه إلا وهي تتلى في أناء الليل وآناء النهار dalam Musnad Al Hasan bin Sufyan dan kitab Uthman Sa'd Darimi Ad-Darimi dari hadis Abdullah ibnu Abbas hadis Abdullah bin Abi Mulaikah bahwasanya Zakwan beritahu kepadanya ista'adzana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala Aisyah suatu saat Abdullah ibnu Abbas masuk ingin membezuk ibunda Aisyah. Wahia tamud dalam keadaan sakarat, tak dekat kepadanya kematian. Maka dia berusaha menghibur ibunda Aisyah. Faqala laha. Maka dia berkata kepada ibunda Aisyah, karena keharusan yakni kewajiban kita adalah menghibur orang-orang yang mening mau meninggal agar ber, agar berpasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia sebutkan berbagai macam keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan Ibunda Aisyah agar muncul prasangka baiknya kepada Allah husnudzannya. Dalam hidup ini ada dua hal yang tak berlepas dari kita. Pertama adalah ya, perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala harap bidhanya, surganya, rahmatnya, kasih sayangnya, kecintaannya. Yang kedua, rasa takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut daripada azabnya, makarnya, nerakanya, murkanya. Kedua-duanya harus ada dalam hidup ini. Ya. Namun kata para ulama, ketika manusia dalam keadaan sehat walafiat, seperti kondisi kita sekarang ini hendaklah kita melebihkan sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi harap. Harusnya kita lebih banyak takut daripada banyak harap ketika kita dalam keadaan sehat walafiat. Agar kita berusaha terus-menerus memperbaiki amal, menambah amal, mengikhlaskan niat. Harus lebih dominan apa? Takut. Namun apabila seseorang itu akan wafat Bila kita akan wafat, akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu barulah kita balik. Berupayalah kita untuk melebihkan sisi harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap ampunannya, harap rahmatnya. Karena itulah kita ketahui para sahabat menghibur para sahabat yang akan wafat dengan segala kebaikan-kebaikan yang mereka pernah kerjakan di dunia agar muncul harapan-harapan mereka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abdullah Abdullah Abu Lu'lu, ya, kondisi yang begitu kritis, berdatangan para sahabat memuji Umar bin Khattab. Ya, dengan segala apa yang mereka ketahui tentang kebaikan Umar, Ali mengatakan tentang Umar wahai Amirul Mukminin Senantiasa Rasulullah menyebutkan, aku datang, Abu Bakar Umar, aku pulang, Abu Bakar Umar, aku duduk, Abu Bakar Umar. Engkau senantiasa bersama kedua sahabatmu, menunjukkan keutamaanmu dan pujian-pujian lain. Demikianlah dengan Ibunda Aisyah berkatalah Abdullah ibnu Abbas memuji Ibunda Aisyah agar muncul rasa haramnya kepada Allah yang besar. Faqala maka berkatalah Abdullah ibnu Abbas kepadanya Kunti ahabba nisa'in nabi Engkaulah istri nabi yang paling dicintai beliau Sallallahu alaihi wasallam Dan ini pujian yang benar Kata Nabi yang mulia SAW ketika tanya Amr bin As Man ahabun nasi siapa kau orang paling kucintai? Kata Nabi Aisyah Walam yakun Rasulullah SAW yuhibbu illa tahiban Tak akan mungkin Nabi mencintai kecuali yang baik Pastilah engkau baik maka berharap baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau dicintai oleh makhluk yang baik, menunjukkan engkau adalah makhluk yang baik pula. Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat. Dan Allah telah menurunkan ya bara'ataki bahwasanya dirimu bersih daripada apa yang mereka tuduhkan. Yaitu dia dituduh berselingkuh dengan Sofwan orang-orang munafik menuduh Ibunda Aisyah berselingkuh dengan Sofwan pada peristiwa peperangan Muraisik ketika Ibunda Aisyah tertinggal para sahabat tak mengetahui dia tertinggal mereka berangkat ada sahabat yang paling belakang dia tertinggal pula dia menemukan Ibunda Aisyah sendirian tiduran kemudian dia bawa di atas unta dan dia di hadapan unta berjalan tak ada sama sekali omongan bicara tak ada tibalah mereka di tempat pemberhentian para sahabat maka muncullah ketika itu fitnah sehingga satu bulan penuh lebih satu bulan ya Nabi SAW tak dapat berita dari langit guncang kota dan Madinah ya setelah itu Allah turunkan ayat tentang kesucian ibunda kita bahwasanya tidak sebagaimana yang didustakan orang-orang tentangnya Ja'abihar ruhul amin Ya, informasi ini, berita ini diabadikan Allah dibawa oleh Jibril dalam bentuk ayat wahyu dalam surah An-Nur. Kata Ibunda Aisyah ketika datang wahyu, demi Allah, aku yakin Allah akan menyelamatkanku daripada musibah fitnah. Tapi aku tak pernah tahu, tak pernah sangka sama sekali bahwasanya Allah akan turunkan Quran mengenai kisahku ini. La ana ahqaru fi nafsi. Sungguh aku merasa benar-benar hina diriku tak layak sehingga Allah harus turunkan ayat tentangku. Ini menunjukkan betapa tawaduknya ibunda kita. Dia katakan aku tak layak, terlampau berat bagiku, terlampau besar. Aku kira hanyalah merupakan berita yang sampaikan Jibril kepada Nabi SAW, bukan dalam bentuk ayat. asbaha laysa masjidun min masjidillah sehingga setelah turun ayat tersebut tak ada masjid manapun dari masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala illa wahyatutla kecuali ayat surat Nur ini dibaca. Walladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu khairun lakum. La tahsabu syarrun lakum bal huwa khairun lakum. Ya, turun surat tentang pembebasan ibunda kita dari segala macam tuduhan. Yang mau kita garis bawahi sini adalah kata-kata Ya, Allah turunkan kesucian dirimu dari atas langit ketujuh. Menunjukkan Allah di atas. Ya. Satu barakat lagi, fadhal. Wa dzakara tabari في شرح سنة من حديث سفيان عن أبي حازم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن الناس يكذبون بالقدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت لئن أخذت أخذت لئن أخذت بشعر هذهم لأندونه إن الله كان على أرسه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه Al-Imam tabari eh, menyebutkan dalam Syarh Sunnah ya dari hadis Sufyan dari Abu Hashim dari Mujahid berkata Mujahid seorang tabi'in qila li Ibnu Abbas pernah ada yang melaporkan kepada Ibnu Abbas inna nasan yukadzibuna bil qadar ada orang-orang yang mendustakan adanya takdir, yaitu orang-orang ya Jahmiyah, Mu'tazilah yang mereka menolak adanya takdir. Qala maka Abdullah bin Abbas menjawab, yukadzibuna bil kitab. Kalau mereka mendustakan takdir semuanya telah takdirkan, berarti mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Quran di sana ada tentang perkara takdir ini. Ya, banyak Al-Quran menjelaskan tentang adanya takdir. Wa shayin syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di antaranya, segala sesuatu telah kami tuliskan dalam catatan induk kami yang nyata. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir kami. Wa kullu syai'in fa'alahu fi zubur. Segala mereka buat telah tertulis. Banyak ayat yang mendustakan takdir berarti mendustakan Quran. Lain akhadtu bisya'ri bisya'ri ahadihim la anduwannahu. Kalau sempat aku dapat, mereka akan kutarik rambut-rambut mereka, ubun-ubun mereka. Innallaha ala arsyihi qabla an yakhluqa syai'an. Sesungguhnya Allah di atas yang sebelum menciptakan apapun fakhalaqal khalqa. Kemudian dia ciptakan makhluknya, fakataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kemudian dia tulislah segala sesuatu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fa inna yajrin nas ala amrin qad Apa yang terjadi pada manusia semuanya adalah perkara yang telah selesai keputusannya telah ditentukan takdir telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata sesungguhnya ya Allah ya di atas harasnya sebelum menciptakan segala sesuatu maka diciptakan makhluk dia perintahkan agar ditulis segala sesuatu sampai hari kiamat apapun yang terjadi dengan manusia ada yang kena covid ada yang selamat ada yang wafat ada yang tak kena ada yang kena penyakit ini penyakit itu musibah ini musibah itu semuanya adalah amrun qad furiqa minhu perkara yang telah final telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap makhluk hanyalah menjalani takdir yang telah dituliskan namun hanya Allah yang tahu tentang perkara takdir setiap makhluk kita hanya dipintahkan untuk berikhtiar mengambil kebaikan menjauhkan keburukan ya wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad ada soal azab. Bagaimanakah dengan orang yang mengingkari Allah di atas haras berdalilkan wa idza suil wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Jika bertanya hamba hambamu kepadaku tentangku katakan aku dekat. Arti dekat tak harus ya berdekatan dalam bentuk fisik dan fisik, tak harus ya ada orang yang jauh di negeri sana, di Saudi sana, ulama-ulama kita jauh fisiknya, tapi dekat di hati kita. Kita katakan dekat dengan saya. Ada anak kita yang merantau mungkin di Jawa, merantau di Sumatera, ya. Tapi selalu kita berhubungan dengannya, di perhubungan kita kita katakan dia dekat denganku. Demikian juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat nadi sang hamba tapi bukan maknanya zat Allah dalam diri hamba mustahil kedekatan Allah adalah dengan ilmunya kekuasaannya pengetahuannya bantuannya taufiknya hidayahnya adapun dia maha tinggi di atas arasnya ya Allah tabaraka taala alam